Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, azani wasakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan hadis yang ke-18 sekaligus penyelesaian penjelasan hadis yang ke-18 mengenai tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setorkan terlebih dahulu, tafadhal. wa atbi sayyi'ata hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis hadis hasanun Rawi Tirmidzi wa qala hadisun hasanun وفي بعض صحيح حديث حسن صحيح أيوة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر بن بن جنادة أبي عبد الرحمن وعن بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيد الحسنة تمحها وقال في الناس كل في حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن أبي بكر بن سعد في سنة أيوة تفضل قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها خالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض صحيح حديث حسن صحيح آه تفضل عن ابي ذر بن جنادة رضي الرحمن وعن جابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأهل السيئة الحسنة تمها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح أحسن تفضل نعم أحسن تفضل جندب طيب، بعد النسخين وخالق وخالق الناس بخلق حسن حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض الصحيح حديث حسن صحيح ايوه تفضل كانت فهجرته ومن كانت yang fiha Ewa Rawahu Muttafaqan alaih Tarwah al-Bukhari Muslim Ayo, bismillah lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala kata beliau di sini Sanian yang kedua bainahu wa bainasih. Ini wasiat Rasulullah SAW dalam hadis Mu'ad bin Jabal dan juga hadisnya Abi Darjun bin Junadah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ada tiga wasiat. Pertama kemarin wasiat yaitu muamalah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Sanian yang kedua, bainahu wa baina nafsih, yaitu bermuamalah eh, seseorang antara dirinya dengan dirinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita tidak boleh menyakiti diri kita juga. Harus apa? Harus paham apa yang telah kita perbuat sehingga dengan perbuatan tersebut kita berhati-hati. Di sini nanti berkaitan masalah apa? Kalau kita terjatuh melakukan perbuatan dosa-dosa kecil, jangan sepelekan, namun perbanyaklah amalan-amalan kebaikan. Semoga dengan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Paham maksudnya ya? Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah, ikutilah perbuatan jelekmu yang telah engkau lakukan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan tamuha niscaya perbuatan kebaikan tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah engkau perbuat dosa kecil maksudnya ya adapun dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan apa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti bil khamr minum khamr kemudian berjudi berzina na barakallahu fikum asyirku billah itu semuanya tidak diampuni kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, fa idza sadarat min al-'abdi sayyi'atun yajibu 'alaihi an yatuba ila Allah 'azza wa jalla wa yusbi'ha bihasanatin. Ini sudah konsekuensi ini ya. Naam, apabila muncul dari seorang hamba perbuatan jelek, maka wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala wa yusbi'ha dan hendaknya dia mengiringi perbuatan jelek yang telah dia lakukan di bihasanatin dengan amalan-amalan kebaikan. Karena bukan berarti terus kita iringi kebaikan tapi perbuatan jelek kita jalan terus tidak. Tetap mau tidak mau konsekuensinya bertobat. Maksudnya ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek tadi itu. Naam. Fa innal hasanati yudhibna sayyi'at karena sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibna sayyi'at." Dan tegakkanlah salat. Paham ya? Naam. Tarafayn nahar dua, yaitu salat apa? Zuhur dan Asr. Wa zulafan minal lail Salat apa? Maghrib Al Isya. Ada salat fajar, ada sendiri. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah. Mereka juga memasukkan dalam ayat yang mulia ini enam salat lima waktu. Paham ya kalau Nah barakallahu fikum dua ujung siang atau awal siang atau siang dua-duanya berarti subuh masuk di awal siang. Paham ya? Kemudian duhur asar masuk dalam siang. Paham ya? Kemudian zulafan minal lail maghrib dan isya. Nah, seperti itu. Innal hasanati yudhibna sayiat Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil atau amalan-amalan kejelekan. Mohon salah ini ya. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Ayat yang mulia ini Tentunya sering kita dengar dan sering muncul oleh karena itu dihafal. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Na'am barakallahu fikum. Qala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Ini. Salat lima waktu yang dia kerjakan, kemudian Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun itu semuanya adalah penghapus. Ha? Itu semuanya penghapus dosa-dosa yang ada di antara enam amalan-amalan tersebut. Idatsunya batil kabair. Apabila dosa-dosa besar dia hindari. Karena dosa besarnya berbahaya sekali. Paham ya? Termasuk dosa besar yang paling besar apa? Al-isyraku billah. Sebagaimana hadisnya terulang-ulang Suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada segenap para sahabat, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Kata segenap para sahabat, "Qalu bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyatakan, "Al-isyraku billah." Dosa yang paling besar yang pertama al-isyraku billah. Yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Paham ya? Nah, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Naam syaratuz zur atau wal qauluz zur. Namanya ucapan palsu, persaksian yang palsu, bersumpah atas nama Allah tapi bohong, sumpah palsu. Itu masuk apa? Masuk dalam dosa-dosa besar. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kita lihat, jadi akan diampuni dengan amalan-amalan salat lima waktu tadi, amalan Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, kalau apa? Kalau dosa-dosa besar dia hindari. Karena apa barakallahu fikum? Dosa-dosa kecil kalau disepelekan, nah barakallahu fikum as-saghir ma'as-saghir ma'as-saghir yakunu kabiran. Sekecil bersama kecil bersama kecil, lama-lama menjadi besar. Oleh karena itu hindari. Nam semaksimal mungkin barakallahu fikum, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat itu enggak perlu disuruh, enggak perlu nunggu kita berbuat salah yang nampak. Paham ya? bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kapan kita sempat sempatkan. Karena apa? Nabi kita Muhammad SAW yang beliau diampuni dosanya, yang telah lalu dan yang akan datang, beliau istighfar dalam sehari semalam, dalam seharian full penuh berapa kali? 70 kali, bahkan lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Rasulullah bayangkan, pembawa kunci surga, kemudian memiliki syafaatul uzma, Kemudian apa barakallahu fikum sayyidul bashar. Naam barakallahu fikum, naam bisa dikatakan pemimpin walad Adam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi beliau tetap istighfar bayangkan. Kita siapa barakallahu fikum? Kita ini manusia yang bisa dikatakan jauh dari zaman atba' tabi'in. Bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan pula atba'ut tabi'in. Kita masih dalam generasi yang jauh daripada atba' atba'ut tabi'in. Oleh karena itu perbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berdoa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sempatkan barakallahu fikum antum ketika istighfar, eh, ketika berdoa, enggak perlu menampakkan di depan orang. Antum sadar sendiri, wah ternyata banyak dosa yang ana lakukan. Dosa itu enggak harus nampak. Antum punya prasangka berburuk sangka, itu udah dosa itu ya. Hati-hati. Atau punya keinginan jelek, wah nanti malam mau bikin makar ini. Oh ya, besok pagi mau bikin makar misalkan. Lah kok ternyata nggak jadi, baru angan-angan. Dosa nggak itu? Hati-hati. Paham ya? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti malam mau mencuri misalkan, nanti malam mau merampok. Ternyata kok nggak jadi, hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Jadi dosa itu terkadang ada yang nampak terang-terangan, paham ya? Ada yang sifatnya tersembunyi. Eh? buruk sangka, kemudian apa? keinginan-keinginan jelek termasuk dosa juga. Oleh karena itu perbanyak istighfar barakallahu fikum, perbanyak istighfar. Jangan sampai kita meluputkan waktu-waktu yang doanya dikabulkan. Walaupun sekedar, walaupun satu menit, walaupun terkadang dua detik pun, paham ya? Kalau masih sempat berdoa, berdoa. Di antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Nah, barakallahu fikum, dimanfaatkan waktu yang sangat enam mulia tersebut, waktu yang sangat mulia dikabulkannya doa Paham ya? Ad-du'a bainal adzani wal iqamah la turad. Doa antara adzan dan qomat itu tidak ditolak. Sempatkan. Eh, sempatkan barakallahu fikum hafizakumullah, jangan menyanyiakan waktu tersebut. Naam. Setelah berdoa ternyata kok masih ada waktu lain, sempatkan yang lainnya. Mungkin murajaah Al-Qur'an atau mungkin mengulang-ulang hadis. Paham ya? Adapun kalau cuman qila waqal, kata si fulan, kata alan cerita ngobrol itu dikurangi. Paham ya dikurangi barakallahu fikum. Naam. Apalagi banyak tertawa. Tertawa-tertawa yang tidak ada apa barakallahu fikum manfaatnya. Itu hindari. Tertawa tidak masalah tapi jangan banyak-banyak. Hati ini akan mati nanti. Kalau apa? Banyak-banyak tertawa. Nah barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kesimpulannya barakallahu fikum hamidakumullah, muamalah yang kedua ini penting sekali antara kita dengan diri kita. Jangan sampai kita memandang orang lain tapi dirinya disia-siakan. Qauluhu tamhuha ay tuziluha wa tukaffiruha. Maksudnya apa? Dengan amalan-amalan kebaikan tersebut bisa menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa kecil. Bayangkan itu. Masya Allah. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hada min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahada min jumlatil umur allati yukaffiru Allah biha ini termasuk bentuk-bentuk apa? Termasuk enam bagian daripada global perkara-perkara yang apa? Yang bisa Allah taala ampuni dengan perkara tersebut dosa. Paham ya? Di antaranya apa tadi? Di antaranya memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Mau insyaallah ya. Naam. Ada enggak amalan-amalan yang lain? Ada. Di antaranya ketika kita ditimpa sebuah musibah, mungkin musibah berupa kaki kita kena duri atau kita ditimpa sebuah penyakit mau sakit gigi pun kalau antum sabar, ikhtisaban mengharapkan nambar kalau fikum pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasan itu penghapus dosa, insyaallah bisa atau tidak? Naam. Paham ya? Hatta penyakit demam, penyakit pusing, itu semuanya penyakit-penyakit yang menimpa diri kita. Nam kalau kita yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala benar-benar nah barakallahu fikum akan menggugurkan dan juga menghapuskan sebagian dosa-dosa kita dengan sebab sakit tersebut insyaallah باذنillah terkabulkan. Paham ya? Sabar. Nah barakallahu fikum kalau seandainya waktu dia sakit tersebut, naam tidak mengeluh, kemudian juga tidak banyak bicara dalam artian ngomel-ngomel, enggak peduli atau istilahnya enggak setuju atau istilahnya enggak terima dengan ketetapan Allah itu keliru. Sabar. Paham ya? Sakit gigi memang sakit. Karena kita pernah merasakan bagaimana sakit gigi. Kepala pusing juga sakit. Tapi dibalik yang Allah Ta'ala tetapkan, dibalik penyakit tersebut apa? Diampuni dosa tadi itu. Hatta apa? Hatta syaukah? Apa? Hah? Nah, hatta syaukah yusyakuha illa kafar Allah biha min khataya. Hingga bahkan duri saja. Nusuk kita, barakallahu fikum, kena duri misalkan kakinya, itu bisa sebagai sebab diampuninya dosa gugurnya dosa barakallahu fiikum. Nah, sabar. Terus gimana kira-kira kalau kaki antum naduri? Dibiarkan nancep aja atau sabut. Eh? Katanya kalau kena duri suruh sabar. Paham ya? Nah, semakin sakit itu semakin dosanya gugur terus. Gimana itu? Cabut saja. Nanti sabut hilang sakitnya. Kalau cabut hilang sakitnya. Eh? Gimana? Maksudnya hatta sesuatu eh barakallahu fikum musibah yang paling kecil saja yang Allah telah timpakan kepada hamba itu sebagai bentuk penghapus dosa bayangkan. Duri bayangkan. Nah, antum lihat duri, antum tahu duri atau tidak? Nah, duri kalau menimpa diri kita barakallahu fikum kemudian kita sabar, maksudnya setelah tertimpa tersebut kita sadar bahwasanya ini adalah nah barakallahu fikum sebagai penghapus dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bismillah diampuni. Paham ya? Jadi semuanya butuh kesabaran. Ketika sakit istirahat, sabar, banyak berdoa, Bila minum obat, minum obat. Seperti itu. Nah, karena apa? Karena minum obat bukan berarti kita apa? Bukan berarti kita enam e, tidak bertawakal. Justru minum obat itu disyariatkan. Ya ibadallah tadawau wala tadawau wala tadawau bi haram. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya, wahai hamba-hamba Allah Taala berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan obat yang haram. Paham ya? Nah, jadi obat-obat yang halal karena Allah Taala tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah taala juga menurunkan obatnya, penawarnya. Mau insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an kata beliau di sini, wa kadzalika man hafaza 'alal fara'id fa innallaha yukafiru 'anhu dzunub as-saghair. Seperti itu pula, barang siapa yang menjaga al-fara'id kewajiban-kewajiban, maka sungguh Allah taala akan menghapuskan, akan mengampuni dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil barakallahu fiikum perhatikan baik-baik. Naam. Fala taqnut min rahmatillah, maka jangan engkau putus asa di rahmat Allah, bal badir ila taubah ila Allah azza wajalla. Bahkan segera taubat kepada Allah taala. Segera bayangkan. Karena taubat itu kunci apa? Keberuntungan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Naam wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang beruntung. Orang tobat itu beruntung, paham ya? Tapi ingat, orang bertaubat harus terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nah, sama aja diulang lagi. Ya? Meninggalkan. Empat syarat diterima taubat. Yang pertama, yang kedua? Yang ketiga? Bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Yang keempat? Menyesali. Ingat-ingat. Dan itu pun apa? Waktunya kapan? Sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang kedua? sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Jadi jangan sampai kita menunda taubat barakallahu fikum. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad, ha? Eh, kepada hamba-hambaku wahai hamba-hambaku Alladzina asrafu itu orang-orang yang mereka melampaui batas ala anfusihim terhadap diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah taala, dari ampunan Allah taala. Walaupun dosanya setinggi apa? Setinggi apa? Sedalam apa? Sebesar apa? Akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung Jangan merasa, wah jangan-jangan gak diampuni ini. Ana sudah banyak orang yang tak bunuh katanya. Lah berapa? 59 orang katanya. Dia bunuh 59 orang. Hatta walaupun 99 nyawa pun, 100 jiwa pun dia bunuh, kalau benar-benar taubat diterima enggak? Diterima ini. Jangan putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang awam terkadang enggak paham masalah ini. Dia awal mulai mantan preman, paham ya? Nah, maman mantan preman, paham ya? Eh, awal mulanya mantan preman dia. Karena dia nggak paham dalil ini, tidak paham agama yang benar, dia langsung apa? Wah, nggak mungkin dosaku diampuni. Sudah banyak dosaku yang aku lakukan. Di sana ngerampok, sana begal, di kampung sebelah bunuh orang. Dia menyesal dia, tapi dia nggak tahu solusinya. Kasihan, khawatir yang seperti itu bagaimana? Ternyata dia benar bunuh diri, gantung diri di belakang rumah. Allah musta'an, bayangkan itu. Solusi yang sangat jelek ingin menghapuskan dosa, biar diampun dosa malah melakukan dosa yang lain. Nah itu hati-hati. Kita arahkan saudara-saudara kita. Paham ya? Bapak-bapak kita. Paham ya? Ibu-ibu kita. Nah, kita arahkan. Jangan sampai mencari solusi justru menimbulkan petaka. Ya, enggak tepat ya. Biar dosanya diampuni, kemudian malah bunuh diri tadi. Malah malah apa? Malah menambah dosa lagi. Allahul musta'an. Ini bagus sekali ayat ini ya, jangan sampai terlupakan ya. Nam la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah telah mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik pun diampuni. Kalau bertaubat sebelum meninggalnya. Ini penting ini. Kalau bertobat sebelum meninggalnya. Hatta syirik akbar pun diampuni kalau dia bertobat sebelum meninggalnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain kesyirikan bagi siapa punya Allah taala kehendaki. Maksud tidak mengampuni dosa kesyirikan yang bagaimana? Orang yang tidak mau bertobat, enggak diampuni. Hati-hati kalau fikum. atau dosa syirik akbar pun kalau dia bertobat sebelum meninggalnya akan diampuni. Nah, kalau fikum akan diampuni. Mafhum insyaallah ya? Aywan na'am. Ikhwan fi din, wa wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu disuruh kita sadar. Fataubatu Nam tahjub eh, tahjubu ma qablaha. Ternyata apa? apa? Mana? Gimana punya antum jadi? Sama. Apa itu? Kurang hak ya? Ya kurang hak. Nah, kalau kelihatannya kurang hak di situ ya. Nah, jadi tobat itu adalah apa? Adalah naam menutupi atau istilahnya apa? Naam barakallahu fikum menghapuskan ma qablaha, menghapuskan naam dosa-dosa yang sebelumnya. Balil musyrik Wal kafir idza taba taballahu alaihi, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dari kata jabaya jubbu, anak belum tahu ya artinya apa, cek artinya apa. Nah, tapi kalau dari kata na'am e, terhijabi ya berarti dari kurang hak berarti situ. Nanti cek lagi. Na'am. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Kata beliau, bahkan orang musyrik pun orang kafir apabila tobat Allah taala ampuni dan Allah taala terima tobatnya. Bayangkan. Nah, 50 tahun dia kafir, 50 tahun ya. Ketika usia 51 tahun dia bertobat dan masuk Islam. Dosa yang dia lakukan selama 50 tahun tersebut diampuni atau tidak? Diampuni kalau Islamnya bagus. Paham ya? Seperti itu. Masya Allah. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka mau menyudahi mau berhenti dari kekufuran, niscaya akan diampuni untuk mereka. Diberi ampunan untuk mereka. Maqad salaf. Dosa-dosa yang dulu pernah mereka lakukan. Bayangkan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bidzanbi alladhi huwa dunal kufri wasyirk? Maka bagaimana dengan dosa yang masih di bawah kekufuran dan kesyirikan? Dosa kekufuran saja yang besar, dosa kesyirikan yang besar itu pun diampuni? Kalau benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana yang dosa yang di bawahnya? Tentunya lebih diampuni lagi kalau hamba itu mau ber eh, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sia-siakan. Tobat itu enggak perlu disuruh. Paham ya? Bertobat itu enggak perlu disuruh sadar, inisiatif. Ana banyak dosanya, seperti itu. Nah, karena kita mau tidak mau, mau ataukah tidak, ngakui ataupun enggak, dosa itu pasti kita lakukan. Paham ya? Sudah kita lewati hadisnya, diskusi itu ya. Nah, barakallahu fikum kita semuanya tidak maksum dari kesalahan. Oleh karena itu, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din, azdani wa azdakumullah, fa kaifa dhanbi alladhi huwa duna al-kufri wasyirk? Fala tata'azamu adh-dhunub wa tayasa min rahmatillah wa tayasa min at-taubah. Tub ila Allah azza wa jalla kata beliau, masyaallah. Artinya apa? Jangan kamu memperbesar dosa menganggap besar dosa mah dosaku besar sekali, banyak sekali. dosa aku sudah setinggi langit, sebesar gunung, sedalam lautan, enggak mungkin diampuni. Jangan putus asa di rahmat Allah katanya. Dan jangan engkau putus asa di taubat. Tub bertobat, engkau ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakfi taubah bilisan. Enggak cukup tobat itu dengan lisan saja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin atau bisa lihat sendiri di awal-awal kitab Riyadhus Salihin Babut Taubah bagus sekali. Jadi tobat itu ada dua versi. Tobat dari dosa antara hamba dan Allah taala, tobat dari dosa antara hamba dengan hamba yang lainnya. Bayangkan itu. tobat antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan melihat sendiri di awal-awal kitab Riyadhus Salihin bab taubah. Nah fikum. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menambahkan satu syarat. Pertama, yang disebutkan oleh Imam tiga. Antara hamba dan Allah Ta'ala tiga syaratnya. Meninggalkan, menyesali, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Syekh Muhammad SAW menandakan satu ikhlas. Artinya, nah barakallahu fikum. itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara hamba dengan hamba yang lainnya empat tadi ditambah perkara-perkara yang lain yaitu kalau seandainya dia pernah mencuri, kembalikan harta yang dia pernah mencurinya. Paham ya? Kalau memungkinkan. Kalau seandainya dia pernah mengghibai, ngerumpi saudaranya, minta maaf kepada saudaranya. Kalau seandainya dia pernah nah mengadu domba, namimah, minta maaf kepada orang yang pernah dia sakiti atau orang yang pernah dia dolimi. Seperti itu. Jadi, nah barakallahu fikum hafizakumullah taubat ini gak sembarangan. Jangan seperti yang dikenal oleh orang-orang tobat sambel. Tobat sambel itu kalau sudah kepanasan pedes, tobat dia gak mau lagi. Tapi kalau hilang pedesnya, mau lagi dia. Tobat sambil namanya. Hati-hati ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita na'am terjatuh dalam perkara yang tidak diperkenankan tersebut. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wala yakfit taubah bilisan dan tidak cukup tobat itu dengan lisan saja. Tubtu ilallah, tubtu ilallah misalkan enggak cukup. Bal atbi' taubataka bi amalis shalihat. Bahkan iringilah, ikutilah tobatmu dengan amalan-amalan saleh. Penting sekali ini barakallahu fikum. Naam. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima." Artinya apa? Kecuali orang yang tobat dan beriman serta beramal amalan saleh ini syahidnya. Bertobat, beramal amalan saleh. Paham ya? Bertobat, beramal amalan saleh. Naam. Melainkan apa? mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala menggantikan kejelekan mereka, dosa kecil mereka dengan kebaikan. Nah, barakallahu fikum bayangkan. Wa kana Allahu ghafurar rahima dan Allah Subhanahu wa taala sungguh zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi jangan sampai kita tobat misalkan dulu ketika kita masih awam atau dulu di antara kita ketika masih awam nyoret-nyoret tembok misalkan. Nah, tobat segera hapus tembok yang pernah dicoret-coret tersebut kalau memungkinkan. Paham ya? Kan sebagian mungkin ada Ya, sebagian saudara-saudara kita yang mungkin misalkan dulu pernah nah mantan apa mantan anak jalanan misalkan, tembok dicoret-coret, jembatan dicoret, kemudian apa dikit-dikit yang kira-kira bisa coret-coret sama dia. Ya enggak? Mas Hendra? Ya, nah barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, sebagian mereka seperti itu. Nah, nah, kalau tobat bagaimana? Di samping dia tobat kepada Allah taala, menyesali, beramal amal saleh, hapus itu coret-coretan yang pernah dicoret kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan barakallahu fikum. Karena apa? Karena bentuk apa? Bentuk perbaikan gitu loh. Ada bentuk perbaikan. Kalau dulu dia pernah menjadi pentolan preman, pentolannya ini ya, bosnya gitu, nyuruh preman-preman yang lain untuk merampok, begal. Setelah taubat, dia jelaskan di hadapan para preman tadi. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal sekian, bulan sekian, insyaallah Bismillah, ana sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengulangi lagi pembegalan haram, perampokan haram, perjudian haram, perzinahan haram. Aku berlepas diri dari itu semuanya, tinggal kalian bagaimana? Dan kami harapkan kalian semuanya tobat. Nah, setelah itu sudah berlepas diri dia. Mereka masih ngayal, masih jadi preman, berandalan, biarkan dosa mereka. Tapi bosnya sudah tobat dan berlepas diri. Paham ya? Itu termasuk bentuk apa? Perbaikan. Perbaikannya seperti itu. Nah, mengajak kembali preman-preman tadi agar apa? kembali kepada al-haq, bertobat kepada Allah Taala. Kalau enggak mau, sudah dia berlepas diri sudah. Eh, dosanya bukan dia yang mikul. Paham ya? Karena dia sudah berlepas diri. Mau salah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi tobat itu jangan tobat sambel dari itu. Tobat sambel itu kalau sudah pedesen, udah kepedesan gitu, udah pedes, dah. Anak enggak mau lagi sudah. Tapi nanti kalau hilang pedesnya mau lagi dia. Iya enggak? Ayo nam, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fata'amal ma'a nafsika bihadzal miqyas. Maka bermuamalah engkau bersama dirimu dengan timbangan ini, barometer ini timbangannya. Wa akthir minal hasanati wa tub 'anis sayyi'at dan perbanyaklah amalan-amalan kebaikan dan bertobatlah dari amalan-amalan kejelekan. Wallahu jalla wa ala ya'fu wa yaghfiru idza fa'alta asbabal maghfirah. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengampuni, memaafkan apabila engkau melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan tadi. Perhatikan baik-baik ya, barakallahu fikum. Jadi kalau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, upayakan menjalankan konsekuensi-konsekuensi, keharusan-keharusan dan syarat-syarat taubat tadi. Jangan taubat apa tadi? Sambel. Allahumma musta'an. Nasallahu salamat afiyah. Kita tutup yang terakhir, salitan yang ketiga, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, muamalah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua, muamalah antara kita dengan diri kita. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, bainaka wa bainan nas. Bermuamalah antara engkau dan manusia. Bagaimana muamalahnya? Kerjasama kita bagaimana? Kehidupan kita sehari-hari bagaimana dengan manusia? Karena kita ini manusia, butuh manusia yang lain. Karena antum nggak bisa kita semuanya tidak bisa hidup sendirian. Antum bisa nggak hidup sendirian? Nggak bisa. Sudah semuanya siap sudah. Rumah ada, motor ada. Paham ya? Itu pun butuh orang lain. Coba motornya habis bensinnya, mau kemana antum? Paham ya? Mau bikin bensin sendiri? Nggak bisa. Mesti butuh orang lain. Apa maksudnya ya? Nah itu. Nah bagaimana muamalah yang tepat? Qala sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dan bermuamalah engkau kepada manusia dengan akhlak yang bagus, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, paham ya? Moral yang bagus, beradab, paham ya? Anak kecil menghormati orang tua, yang tua pun menyayangi yang kecil itu termasuk apa? Anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau mengatakan, "Man la yarham saghirana wala ya'rif haqqa kabirina fala minna." Barang siapa yang tidak apa? nah menyayangi anak kecil di antara kita dan barang siapa yang tidak mengetahui hak orang tua, orang lebih tua dari kita, maka dia bukan termasuk bagian dari kami kata Rasulullah. Jadi yang kecil menghormati yang tua. Paham ya? Penghormatan dengan apa? Tidak keluar dari batasan syariat. Paham ya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang besar, yang tua pun menyayangi anak kecil, menyayangi yang kecil. Jangan gengsi, nyalami anak kecil aja malu, nggak mau salam. Padahal Rasulullah dan para sahabat itu dinukilkan dalam riwayat yang sangat banyak dan sahihah, salam. Bang ya? Walaupun anak kecil. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Biar mereka juga terbiasa. Paham maksudnya ya? Jangan gengsi anak kecil masa tak salami, justru dia yang menyalami anak misalkan, nggak tepat. Salami, Assalamualaikum. Nah, barakallahu fikum. Intinya sapaan seperti itu Perlu kita apa? Jaga jangan sampai kita bermuamalah dengan manusia dengan wajah yang penuh dengan apa? balutan-balutan tidak menyenangkan. Paham itu ya? Namullah musta'an. Mahum? Awas. Mau merengut aja wajahnya, ternyata sakit gigi, enggak masalah. Paham ya? Karena sakit gigi biasanya senyum susah. Paham ya? Nah, kalau fikum karena itu tadi ada ganjalan-ganjalan yang ada di dalamnya. Allah musta'an. Kita lihat di sini ay ta'amal ma'ahum bil mu'amalati thayyibah. Maksudnya bermuamalah engkau bersama mereka dengan muamalah yang bagus. Wabil khuluqil hasan dan dengan akhlak yang mulia. Wabil kalami thayyib dan dengan ucapan yang bagus. Eh, hindari yang namanya ucapan mengandung unsur misuh-misuh. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi hindari ucapan-ucapan yang mengandung apa? Nah, ucapan-ucapan yang mengandung nama barakallahu fikum misuh-misuh itu apa bahasa Indonesianya? Eh? Mengumpat. Benar ya mengumpat ya? Marah-marah itu ya intinya, nah, tanpa sebab itu hindari. Naam barakallahu fikum. Tapi apa? Kata beliau di sini, ta'amal ma'ahum bil muamalatit thayyibah. Bermuamalalah engkau bersama mereka dengan muamalah yang baik dan yang bagus. Wabil khuluqil hasan dan dengan akhlak yang bagus. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Enggak perlu ya. Kita lihat di sini. Wabil kalami thayyib dan dengan ucapan yang bagus, wabil basasa. Apa itu basasa? Wajah yang berseri-seri. Paham ya? Dipandang itu enak gitu ya. Nah, barakallahu fikum wajah yang berseri-seri. Fa inna dzalika mimma yazra'ul mawaddata fil qulub. Karena wajah yang berseri-seri, akhlak yang bagus, ucapan yang thayyib itu merupakan apa? Merupakan perkara yang bisa menanamkan rasa cinta di hati-hati manusia. Coba kalau antum muamalah di masyarakat orang kampung lah istilahnya itu. Antum dengan wajah yang bersih seri, beradab, bermoral, mereka senang nggak kira-kira? Senang. Bagaimana Pak kabar Pak? Sehat Pak? Perlu dibantu misalkan? Nah, seperti itu. Kan ya? Kira-kira apa? Yang kira-kira tidak sampai berseberangan dengan syariat. Kan sudah kita lewati. Adat tradisi selama tidak berseberangan dengan syariat boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana ungkapan Imam Sa'di Rahmatullahi. alaih, Wal aslu Ayo naam Naam wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji'a sariful ibaha itu dihafal itu ya itu kaidah penting hukum asalnya tradisi atau adat istiadat itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut Paham ya? Antum ah, menyapa ya boleh-boleh saja dengan sapaan yang sopan, yang santun, sesuai dengan dalil misalkan bagus sekali. Nah, sampai datang dalil yang apa tadi? Memalingkan dari pembolehan tersebut. Seperti misalkan adatnya mas <coughs> adatnya masyarakat sini itu kalau setelah ada orang meninggal ada tahlilan misalkan. Nah, masyarakat sini itu adatnya kalau setelah ada orang meninggal tahlilan tiga hari, satu pekan, nanti sewonan, ratusan. Ikutnya adat nggak kita? Jangan ikutin karena ada tersebut berseberangan dengan syariat perkara bid'ah. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita melakukan justru amalan kita bagaimana? Tertolak sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya Aisyah ummul mukminin rawahu Muslimun. Man Naam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunannya dari kami, amalan tersebut tertolak. Mana ada tuntunannya? Dalilnya apakah ada? Enggak ada. Tidak dalam Al-Qur'an, tidak dalam As-Sunnah. Ingat-ingat, tradisi, adat istiadat, hukum asalnya boleh. Sampai datang dalil yang malingkan dari pembolehan. Sebaliknya hukum asal ibadah apa? Haram. Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Antum sholat misalkan. Nah barakallahu fikum. Antum sholat misalkan, sholat itu sholat subuh lah taruhlah, sholat subuh. Disyariatkan enggak? Tapi tiga rakaat sholatnya. Haram enggak? Haram karena enggak ada dalil syariatkannya. Oh, maksudnya itu ya. Nah, jadi hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang mensyariatkan gitu ya. Nah, sehingga kalau mereka ada bikin-bikin ini ibadah ini. Ada syaratnya enggak? Enggak ada haram. Paham ya? Nah, ini walaupun seperti ini gelap-gelap seperti ini ibadah ini katanya. Bertapa di gua. Allah musta'an. Nah, gelap-gelap seperti ibadah katanya. Ada syaratnya? Enggak ada, haram. Selesai. Nah, jadi hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang mensyaratkan. Ini dua kaidah penting ini ya. Hukum asal tradisi, adat, istiadat boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Hukum asal ibadah haram sampai datang dalil yang mensyaratkannya. Mau salah ya? Mau? Ewa na'am barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Cara beliau di sini. Wa yu'alifu bainan nas dan juga membikin na'am lunak, eh, menyusun mempersatukan antara manusia dengan apa akhlak yang mulia tadi itu. Wal khuluqul hasan, apa sih akhlak yang bagus apa sih? Sifatun hamidatun takunu fil insan yaitu sifat yang terpuji yang ada pada manusia itu namanya akhlak yang bagus. Si masya Allah akhlaknya bagus. Kalau bertemu menyapa, mengucapkan salam, dia melihat saudaranya keliru, dia menasihati dan berlapang dada. Contohnya seperti itu. Jadi orang pun akan tahu mana akhlak yang buruk, mana akhlak yang bagus. Kita lihat sini. Yamnahu yamnahu Allahu liman yasha min ibadih. Yang mana akhlak yang mulia ini, sifat yang terpuji ini Allah taala karuniakan kepada siapa yang Allah taala kehendaki dari hambanya. Enggak semua orang miliki. Sekarang malah banyak orang-orang itu semakin tua semakin nakal itu banyak juga. Paham ya? Ada di beberapa tempat mungkin anda saksikan juga semakin tua semakin jadi preman dia. Ya paham ya? Rambutnya dipirang, paham ya? Telinganya dilobangi, paham ya? Awal mulanya ketika muda cuma satu lubangnya, setelah tua dua. Paham ya? Nah, awal mulanya cuma di telinga aja, tambah di hidung tambah satu lagi. Macam-macam. Banyak seperti itu keadaannya ya Allah musta'an. Seharusnya semakin tua semakin sadar. Karena apa? Usianya sudah semakin sedikit dia tinggal di dunia harus mempersiapkan bekalnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqomah hingga akhir hayat kita. Itu kita senantiasa berdoa. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wal insanu yatakhallaqu bil akhlaqil hasanah. Dan manusia itu berakhlak dengan akhlak yang bagus. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah Anak anda terlupakan kitabnya, tapi bagus sekali kitab tersebut menyebutkan terkadang makanan saja pengaruh mempengaruhi karakter manusia. Makanan Orang kalau suka makan daging-daging binatang buas, itu biasanya orangnya juga buas dia. Ya. Paham ya? Nah, orang kalau film galak, buanas, sangar itu. Paham ya? Nah, tapi kalau yang dimakan tuh Nah barakallahu fikum daging-daging yang lembut sesuai dengan tabiatnya mungkin daging kambing atau yang semisalnya itu jauh lebih baik. Perhatikan menunjukkan bahwasanya makanan terkadang mempengaruhi karakter juga ya hati-hati ya. Carilah makanan yang baik, yang halal sehingga apa karakter pun tubuh halal dan bagus. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azdan yasakumullah wallahu jalla wa ala qala fi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala berfirman berkata mengenai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin 'azim dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Syahidallahu lahu bil khuluqil 'azim. Allah telah menyaksikan untuk Rasulullah dengan akhlak yang agung. Wa li hadza tahawwala a'da'uhu ila asdiqa. Oleh karena ini, hingga musuh-musuhnya pun berubah, membalik, berubah balik menjadi teman. Ini yang tersaksikan enggak sekarang? Dulu orang-orang yang musuhi kita mungkin di masyarakat di kampung, dulu awal-awal dakwah misalkan musuhi kita, sekarang jadi teman. Mereka nak menghormati, masya Allah. Bagaimana Pak sehat Pak? Masya Allah. Dulu padahal mencaci maki dulu. Ini aliran apa nih? Berjenggot kayak kambing katanya. Eh, perempuannya pakai cadar kayak apa? Burung, burung gagak katanya, kayak ninja macam-macam, tapi sekarang menghormati. Bayangkan itu. Dengan akhlak yang mulia. Coba kalau saat itu dia ngomong gitu antum amuk misalkan, antum pukul kepalanya misalkan. Antum apa enggak punya akhlak, mungkin dia lari. Tapi dengan kesabaran kita, masya Allah, Allah telah bukakan pintu-pintu hidayah buat mereka. Ini banyak sekali kejadian seperti ini. Dulu musuh kita, nggak suka dakwah kita, tapi dia masya Allah tobat, kemudian menjadi ahlus sunnah. Banyak seperti itu ya. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Akhlak yang mulia, akhlak yang bagus itu bisa mengubah semula musuh menjadi teman. Na'am barakallahu fikum. saru min khawasi ashabih bisabab khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mereka pun sebagian orang-orang kafir Quraisy menjadi teman-teman khususnya Rasulullah dengan sebab akhlaknya. Coba bayangkan, Abu Sufyan bin Harb, musuh atau bukan? Musuh atau bukan? Sebelum masuk Islam musuh kan? Musuh. Perang Uhud siapa yang memimpin coba bayangkan? Abu Sufyan bin Harb. Nah, barakallahu fikum. Tapi setelah masuk Islam, Masya Allah. Kemudian Umar Khattab, dulunya pembesar kufar Quraisy, musuh juga. Tapi setelah masuk Islam, Masya Allah, khulafah Rashidin. Tapi itu maksudnya ya? Menunjukkan bahwasannya akhlak itu penting. Jangan sampai kita ngandalkan yang penting apa kemarin? Yang penting kan manhajnya katanya, akidahnya, prinsipnya. Lah akhlak bagaimana? Akhlak nanti belakangan katanya. Akhlak itu gampang. Kita terjun langsung tahu. Tahu dari mana? Bang ya? Akhlak harus dipelajari, eh, diamalkan, dipraktekkan. Jangan sampai kita keliru dalam ber, bermuamalah. Wasaru yudafi'una wa yunafiqun. Dan akhirnya mereka menjadi apa orang-orang yang membela agama dan juga memberikan dukungan pada agama ini wa yujahiduna ma'ahu sallallahu wasallam dan mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu wasallam bil amsi kanu min aladil a'da padahal kemarin dalam keadaan mereka adalah orang-orang musuh-musuh yang paling ganas walakin bita'amulihi wa khuluqihi sallallahu alaihi wasallam istadzlabahum ilal Islam. Akan tetapi dengan muamalahnya Rasulullah dengan akhlak yang bagus bersama manusia mengubah eh, mereka menjadi apa? mau menganut agama Islam bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, sudah kita lewati semua ya pembahasannya sebagian enam pembahasannya. Wa hakadha yakunu alladhi yad'u ila Allah bil khusus. Dan demikian pula oh, orang yang menyeru kepada jalan Allah dengan secara khusus yakunu dakhulukin hasan ini. Maksudnya terkhususkan para dai, hendaknya memiliki akhlak yang mulia, menjaga muruahnya barakallahu fikum. Kalau dakwah minta-minta itu mengurangi muruah. Lah kok bisa? Karena dia suka minta-minta akhirnya terbiasa dan tuman. Bahasa Jawanya tuman. Ya, tuman itu kalau udah dikasih minta lagi. Paham ya? Kasih minta lagi. Yang diminta itu bukan cuma 100 100 ribu, jutaan. Paham ya? hati-hati itu ya. Jangan sampai kita nanti ke depannya perhatikan baik-baik ya, menjadi dai-dai yang hanya mengandalkan minta-minta jangan. Itu haram hukumnya. Terus bagaimana? Kerja barakallahu fikum, kerja. Gerakkan tangan kita, usaha. Paham ya? Nabi Daud alaihissalam nabi atau bukan? Nabi. Nabi Daud alaihissalam sebutkan dalam sebuah riwayat yang sahihah bahwasanya beliau memakan dari hasil karya kerja beliau sendiri. Bayangkan Nabi Dawud alaihissalam, Nabi kita Muhammad SAW dahulunya sebagai pengembala apa? Kambing. Paham ya? Kerja para kalafikum. Jangan sampai kita cuma bertangkut tangan, berenak-enakan, bikin proposal, penggalangan dana biar dapat fulus, jangan. Paham maksudnya ya? Ini perlu diperhatikan baik-baik. Sekarang antum mengumpul seperti ini para kalafikum bisa dikatakan talabatul ilm Nanti suatu ketika 10 tahun yang akan datang kita kan nggak tahu. nggak mungkin kita kan bersatu terus. nggak mungkin kita bertemu terus. Paham ya? Kita terpisah dengan keadaan, terpisah dengan perbedaan tempat atau yang semisalnya. Tapi ingat baik-baik, jangan sekali-kali dakwah dalam rangka untuk memperkaya diri atau memperkaya minta-minta untuk dakwah jangan. Paham ya? Dakwah upayakan apa barakallahu fikum mengajak manusia untuk qanaah, merasa hidup cukup dengan apa yang ada di hadapannya. Itu termasuk perkara yang sangat penting. Karena kalau suka minta-minta itu menghinakan diri. Bayangkan itu, menghinakan diri. Bagaimana? Karena orang yang mulia itu memberi. Dan orang yang ketika memberi karena diminta, keikhlasannya terkikis di situ. Paham ya? Karena diminta akhirnya memberi. Paham ya? Kalau nggak diminta dia nggak beri. Paham itu ya? Allahumma sta'an, hati-hati. Jangan sampai nam itu semuanya apa? nah mengenai diri kita semuanya. Ikhwani fi din azdan wasakumullah, yakunu dha khuluqin hasan. Perhatikan baik-baik. Seorang dai hendaknya memiliki akhlak yang mulia. Fayata'amalu ma'an nas bil husna wal latafah wal lin. Maka hendaknya dia bermuamalah bersama manusia dengan akhlak-akhlak yang bagus, akhlak-akhlak yang indah dan kelembutan serta na barakallahu fikum na'am kesayangan. Hatta yastad libahum ila fi'lil khair hingga bisa apa mengajak meraih mereka memikat mereka untuk melakukan kebaikan bayangkan itu dengan akhlak yang mulia akhlak yang bagus ini terbukti terbukti mungkin antum suatu ketika berdakwah di masyarakat di kampung kalau akhlak itu bagus anak yakin insyaallah bismillah mereka suka karena walaupun antum serang terus ini bid'ah ini haram ini syirik tapi dengan akhlak yang bagus akhlak yang bagus penyampaian yang tepat insyaallah bismillah banyak yang mereka sadar bismillah Paham ya? Cuman perlu diperhatikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan secara makna dakwah itu terkadang nampaknya bukan ketika dia masih hidup seorang dai tersebut. Seorang dai yang menyampaikan qala Allah, qala Rasul, kemudian langsung menyaksikan buahnya orang itu terkadang enggak demikian. Dakwah terkadang berkembang, perhatikan baik-baik, berkembang terkadang setelah apa? Nah, setelah orang yang berdakwah tersebut meninggal dunia. Terbukti atau tidak itu? Terbukti, nam zaman Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahimahullah, saat itu bisa dikatakan ahlu sunnah banyak tapi tidak sebanyak sekarang. Paham ya? Dan banyak sekarang ahlu sunnah yang mengenal dakwahnya dari siapa? Syekh Mukbil bin Hadil Wadi Mungkin di luar negeri sana, paham ya? Yang jelas barakallahu fikum berkembangnya dakwah itu bukan semata-mata dilihat langsung banyaknya pengikut, banyaknya peserta. Paham ya? Tapi apa? Bisa jadi dakwah itu nampak berkembang dan tumbuh ketika si pendakwah tadi meninggal dunia bisa juga. Baru sadar oh ternyata dulu yang sampaikan Ustaz Fulan itu benar ya. Baru sadar dia. Akhirnya dia masuk ahlu Sunnah, mengenal As-Sunnah. Paham maksudnya ya? Terkadang seperti itu. Naam. Apa kata beliau yang terakhir sini? Kata beliau, "Wa ila taubah ilallah." Dan akhirnya bisa apa? bisa memikat mereka untuk segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala wa ila qabulid da'wah dan juga membikin mereka menerima dakwah fa hadhil kalimatul azimatu manhajun yasiru alaihi muslim maka kalimat-kalimat yang agung ini merupakan manhaj prinsip yang seorang muslim berjalan di atasnya wa huwa min jawami'il kalim allati utiha an-nabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam Artinya apa? An-nabiyyu An nabiyya. An-nabiyyu sallallahu satunya dan maf'ul satunya dari Ibnu fa'il ya na'am. Ini merupakan apa? Merupakan ucapan-ucapan yang pendek tapi mencakup yang diberikan kepada Rasulullah jawamiul kalim. Makna jawamiul kalim ingat-ingat ya, antum sering dengar ini ya. Jawamiul kalim itu maknanya apa? Kalimat yang pendek ringkas tapi mencakup makna yang banyak. Ngerti ya? Kalimatnya pendek, singkat. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Apa? Naam. Perhatikan baik-baik ya. Jadi yang namanya jawami'ul kalim, naam itu apa? Kalimatnya pendek ringkas tapi mencakup maknanya. Ewa. Yajma'u fiha bainal khairai dunya wal akhirah. Yang mengumpulkan di dalamnya antara apa? Dua kebaikan dunia dan akhirat. Paham maksudnya ya? Nah, berarti sudah kita selesaikan bacaan kita terhadap hadis yang ke-18 enam dari kitab Al-Arba'in an insyaallah taala hadis yang ke-19 kita baca pada pertemuan yang akan datang idznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.